mengadakan hari raya Idul Fitr. Kita sudah melaksanakan acara, acara ini. Pertama-tama kita semua dikondisikan menahan lapar di siang hari. Ambil jarak dari urusan dunia. Berpuasa. Makan, minum, tahan. Termasuk melakukan hubungan istri yang halal, tahan malamnya dia mulai Antara waktu ke waktu baca Al-Qur'an. 10 pertama dikondisikan. Masih boleh kita keluar berjalan, mencari nafkah dan sebagainya. 10 kedua juga demikian. Lalu puncaknya 10 hari ketiga kita semua diajarkan agar berkumpul di masjid. Itulah namanya itikaf. Dan itu puncak ibadah Ramadan. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ketika itu memutuskan hubungan dengan segala kesibukan dunia. Mengkhususkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mempersaksikan, "Ya Rabb, aku hambamu. Aku khususkan hidupku ini di rumahmu, di masjidmu." Dan mereka semua khusyuk dalam keindahan iman, keindahan sujud, bersama Allah Subhanahu wa taala selama 10 hari. Puncak kemenangan itu di mana sang hamba berhasil mengendalikan nafsunya, melawan godaan setan dan mengkhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan hari kemenangan fitrah manusia. Karenanya kemudian hari itu dikenal dengan hari deklarasi kembali ke fitrah. Itulah hari raya Idul Fitri. Begitu selesai Ramadan, kita masuk bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, ini sudah merupakan bulan-bulan haji. Karenanya Allah firman dalam Al-Quran, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan haji adalah bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Karenanya orang yang pergi umrah di bulan Syawal disebut umrah haji. Mereka sudah bersiap-siap untuk acara berikutnya, hari kemenangan berikutnya di mana sang hamba diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul secara internasional dari berbagai dunia mereka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala <coughs> berkumpul di setempat di tanggal yang sama di hari yang sama di tempat yang sama mereka semua berpakaian dengan pakaian ihram mereka berangkat menuju tempat yang telah ditentukan. Delapan berhingga mereka berangkat ke Mina untuk hari Tarwiyah. Bersiap-siap masuk ke wukuf Arafah. Sembilan berhingga mereka wukuf di Arafah. Dari sejak tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Begitu terbenam matahari, sepuluh berhingga mereka bergerak semua, pindah menuju Musdalifah. Di Musdalifah tidak ada satu tenda pun ditegak di sana. Mereka berbaring di atas serai tikar beratap langit sampai subuh. Subuh selesai, mereka pindah lagi. Masih 10 Dzulhijjah, mereka berangkat lagi untuk melaksanakan jumrah akobah. Mereka berangkat ke Mina. Di Mina masih bertahan mereka 10 Dzulhijjah untuk mabit dua belas di Mina mereka mabit dan melempar jumrah ula usta akobah. Tanggal 12 Dzulhijjah mereka boleh pulang duluan. Itulah disebut dengan nafar awal. Dan bagi mereka yang ingin bertahan di Mina, mereka mabit kembali. Tanggal 13 mereka melempar lagi. Itulah disebut dengan nafar tani. Mereka pulang kemudian. Perhatikan, ini hari raya di mana hamba Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di satu tempat untuk menunjukkan ini dia hamba Allah. Mereka sedang merayakan sebuah hari khusus di mana mereka bersatu secara dunia. Perhatikan hamba-hamba Allah yang tidak pergi haji. Mereka diajarkan agar mereka mengadakan hari ibadah bersama mereka. Satu acara bersama mereka. Inilah hari di mana hamba-hamba Allah semua di seluruh dunia mereka merayakan hari kemenangan yaitu hari kurban. Ada apa di hari kurban? Hadirin, sedang hijrat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan lalu merayakan hari ini dari contoh seorang hamba yang siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini adalah contoh di mana dia siap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila hari raya Idul Fitri adalah hari kembali ke fitrah. Maka hari Idul Adha adalah hari kesiapan sang hamba untuk berkorban, untuk siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Apapun pujian itu, apapun beratnya itu, sang hamba siap ikut Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencontohkan mencontohkan yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sebuah rumah tangga yang siap berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah merekam kisah Ibrahim dalam surah As-Saffat. Mari kita simak bagaimana Allah menceritakan ini. Dan khotib kali ini akan menceritakan kisah Ibrahim berdasarkan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasharnahu biulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين inilah ringkasan keikhlasan Ibrahim dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah menceritakan bahwa Ibrahim diuji. Diuji dengan segala ujian. bi zarri inda baitikan muharram. Lembah yang tidak ada pohon sama sekali di samping Ka'bah. Ibrahim atuh, Dia meninggalkan istri di sana. Ada di sana. Sang istri pun patuh. Beliau bertanya kepada Nabi Ibrahim AS. Ya Ibrahim, Allah amalka bihada. Ibrahim, apakah hijrahku ke sini? Diam di sini. Tidak ada kehidupan sama sekali tidak ada air sama sekali. Apakah ini perintah Allah? Nah Ibrahim dengan terang menjawab, dia mengangguk. Maka langsung muncul ketenangan jiwa dalam hati seorang istri. Dia mengatakan, "Idzan la yubayyi'ani Allah." Allah tidak mungkin biarkan aku tanpa pertolongannya. Maka tenanglah di Ujian ketiga, Nabi Ibrahim AS dipuji menghadapi kaum yang sangat kuat mempertahankan kafir sampai kemudian Nabi Ibrahim AS menghancurkan patung-patung mereka semua lalu ujian yang diterima setelah itu Nabi Ibrahim harus dibakar tapi karena kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala Allah tidak ingin Nabi Ibrahim wafat Allah Subhanahu wa taala perintahkan api agar dingin. Baru pertama kali dalam sejarah api bahwa dia pernah dingin ketika Nabi Ibrahim dibakar dengannya. Allah perintahkan api, "Ya nar, kuni bardan wa salam." Wahai api, dinginlah. Wa salaman ala Ibrahim dan selamatkanlah Ibrahim. Nabi Ibrahim Islam begitu keluar dari api mengatakan bahwa ma kuntu Azuq ladzat al-haya aksar mimma kuntu finnar. Belum pernah aku merasakan lezatnya kehidupan selezat ketika aku dalam api. Subhanallah, kenikmatan tak terhingga didapatkan Ibrahim alaihissalam ketika di dalam api. Ujian ini semua dilalui dengan baik. Allah merekam pengorbanan ini dan Allah meletakkan Ibrahim alaihissalam di tempat yang tinggi. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj di langit lapis tujuh Rasulullah SAW bertemu dengan Ibrahim AS sedang bersandar di Al-Baitul Makmur, Ka'bah Ahli Sama, Ka'bahnya penuh langit. Itulah Ibrahim AS. Ranking tertinggi di antara nabi-nabi. Khalil Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kesiapannya mentaati Allah Subhanahu wa taala, siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala dan siap menerima ujian Allah dengan pahala tanpa sedikit puncak ujian yang diterima oleh Ibrahim oleh alaihissalam. Di saat sang anak sudah mulai besar dan dia membutuhkan bantuannya. Nabi Ibrahim semakin tua. Bayangkan, orang yang sudah tua, dia pasti butuh sang anak. Dan anak sudah mulai besar. Lalu, dia membutuhkannya. Tiba-tiba ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya agar menyembelihnya. Allah merekam cerita ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sang anak sudah mulai besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa Allah memerintahkan melalui mimpi. Ingat, mimpi seorang nabi adalah wahyu. Jangan samakan dengan mimpi kita. Ketika kita bermimpi menyembelih seorang anak, jangan dianggap beritahu. Karena kita bukan nabi. Ini nabi. Karena mimpi seorang nabi adalah wahyu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Nabi Ibrahim datang langsung kepada sang anak lalu mengatakan bahwa qala ya bunayya wahai anak ini ara fil manam al arbahuk aku bermimpi bahwa aku menyembelih kamu subhanallah sang anak cerdas bahwa ayahnya nabi mimpinya wahyu dia langsung paham dan langsung dia menerima dan siap menerima itu. Perhatikan pengorbanan sang anak. Siap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia siap disembeli dengan tenang mengatakan, "Kon, ya abadif alma tumar." Wahai ayah, silakan kerjakan apa yang telah diperintahkan. Nabi Ibrahim bercerita bahwa dia bermimpi, tapi sang anak memahami itu perintah Allah. Perhatikan perkataan sang anak dia mengatakan ya abati almatuma kerjakan apa yang telah diperintahkan kepadamu di sini kemudian sang anak mengatakan saat satajiduni insya minas sabirin engkau akan menemukan aku termasuk orang yang sabar nah, bahwa syarat untuk berkorban harus sabar perhatikan subhanallah ini anak mau disembelih karena saking taatnya kepada Allah, dia siap disembelih. Sekarang banyak anak tidak patuh pada orang tuanya. Apalagi mau disembelih. Disuruh belajar saja malas. Disuruh bekerja malas. Banyak anak seperti ini. Apalagi mau disembelih. <coughs> Ya Allah, subhanallah. Perhatikan bagaimana kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ceritanya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hari itu berangkat langsung menuju tempat penyembelihan melewati tempat di Mina di Mina ada godaan-godaan setan menghalang-halangi berlapis-lapis lapis pertama menggoda ditolak dilempar dengan batu berduaan naik Ibrahim Ismail melempar dengan batu berjalan lagi menuju tempat penyembelihan datang lagi godaan lagi dikunci dengan kunci yang berat dilempar lagi batu berhasil berangkat lagi Terakhir, godaan begitu berat. Dan kemudian hampir-hampir godaan itu begitu kuatnya menghalang-halangi. Tapi kemudian berhasil dilempar oleh Ibrahim dan Nabi Ismail. Akhirnya mereka berhasil sampai ke tempat penyembelihan. Ketiga tempat ini sekarang diabadikan menjadi ibadah melempar jumrah. Karenanya ini setiap jemaah haji ketika mereka pergi haji mereka mabit di Mina selama empat hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Mereka pertama melempar jumrah akob, Hari ke-10, hari ke-11 mereka melempar ula wusta akob, Hari ke-12 mereka melempar ula wusta akob, Dan hari ke-13 mereka melempar lagi ula wusta akob. Empat hari berturut-turut mereka berkumpul di Mina. Ada apa? Yang lain hanya sekali. Wukuf sekali. Mati di muslimah sekali. Kenapa di Mina 4 hari? Ada apa? Bahwa perjuangan yang paling berat bagi hamba Allah adalah melawan godaan syaitan. Karenanya itu disimbolkan dengan sebuah pelemparan bahwa jangan sampai sang hamba terpengaruh dengan syaitan. Jangan sampai dia tergoda oleh syaitan karena tidak ada syaitan yang baik. Semua syaitan buruk. Dan Allah firman dalam Al-Quran dalam surah Yasin, "Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Semua syaitan kata Allah musuhmu. Tidak ada syaitan mengajak ke surga. Semua syaitan mengajak neraka. Maka menjadi hamba Allah syaratnya mutlak. Jangan sampai ikut setan. Mau ikut setan? Kata Allah berarti dia telah menyendirikan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjanjian dengan Allah bahwa jangan sampai sang hamba ikut setan. Karena setan adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh semua manusia. Lalu Ibrahim berhasil. Lalu kemudian membaringkan sang anak. Dibaringkan dan pisau dikeluarkan. Pisau yang tajam itu sudah mulai disentuhkan ke leher sang anak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap-siap untuk menyembelih anaknya. Nabi Ismail AS. Ketika telentang, Nabi Ismail mengatakan, Wahai ayah, tengkurupkan aku. Aku takut engkau tidak tahan, tidak tega melihat wajahmu. Nah kemudian, dahinya dibalik ke bawah. Disebut al-jabi. Allah menggambarkan peristiwa ini dalam Al-Quran. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah mulai berserah diri, sudah siap menyembelih. Dan sudah ditenggelamkan sang anak. Di sini kemudian Ibrahim alaihi salam menggerakkan pisau itu ke leher Nabi Ismail alaihi salam dengan sungguh-sungguhnya. Subhanallah, Allah perintahkan itu pisau. Wahai pisau, jangan kau lukai Ismail. Seperti Allah perintahkan api Jangan membakar Nabi Ibrahim AS Berkali-kali Nabi Ibrahim menggerakkan pisaunya Tidak berhasil Nabi Ismail berteriak Shoot ya api Tekan wahai ayah Kata Ibrahim Sudah aku tekan Ditekan lagi Tidak berhasil Nabi Ismail berteriak Shoot ya api Kurang tekan Ditekan lagi Tidak bisa Sampai akhirnya kemudian Allah panggil Wana dainahu Ayah Ibrahim Cukup Ibrahim Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kamu sudah membenarkan cerita itu dan kamu termasuk orang yang ihsan. Di sini tergambar betapa luar biasa Nabi Ibrahim Islam patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menegaskan bahwa peristiwa ini adalah merupakan ujian. Allah menguji sang hamba. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita hidup di negeri di mana kita di sini dalam perantauan, dalam hijrah. Kita akan diuji dengan banyak ujian. Belajar dari kisah Ibrahim Islam. Pertahankan iman. Jangan sampai lemah itu iman. Itu bekal satu-satunya yang kita punya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ditukar dengan dosa dan maksiat karena ketika kita tidak punya iman, kita hanya siap-siap jadi bahan makan neraka Allah dari. Itulah bekal kita yang paling pokok. Dan ini semua adalah proses. Kita belajar di sini kita bekerja di sini. Kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari kerabat. Semua itu ujian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Ibrahim, "Inna hada lahwan bala'ul mubin." Itu hanya ujian. Begitu kemudian Nabi Ibrahim disuruh berhenti, tiba-tiba seketika Allah datangkan dalam waktu sekejap Nabi Ismail sudah pindah di tempatnya dan berganti sebuah kambing yang besar dan kambing itu dari surga. Karenanya kemudian Allah berfirman, "Wa fadaina bidzibhin azim." Ini sembelihan yang agung karena yang menyembelih Nabi Ibrahim dan kambing yang sembelih dari surga dan langsung itulah ibadah kurban. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ibadah kurban ini sebagai hari kemenangan di mana sang hamba siap ikut Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba siap berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang hamba siap ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan di hari ini yaitu Allah firman wa tarakna alaihi fil akhirin. Maka aku terus abadikan iman kurban ini untuk orang-orang sesudah Nabi Ibrahim dan sesudahnya sampai sekarang kita alhamdulillah termasuk hamba-hamba Allah yang sedang merayakan hari ini. Hadirin sedang ibarat Allah. Yang menarik di sini adalah bahwa untungnya Allah mengganti sang anak dengan domba, dengan kambing. Seandainya Nabi Ibrahim AS tetap menyembelih sang anak, maka daripada kurban itu hari ini adalah ibadah menyembelih anak. Banyak orang menyembelih kambing saja mikir-mikir apalagi memilih anak. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu. Ibadah kurban ini bukan hanya untuk orang kaya, orang miskin pun boleh berkurban. Karena yang berkurban yang berkurban boleh makan, yang kaya boleh makan. Itulah Rasul bersabda bahwa bagi yang berkurban, idakhiruhu boleh simpan sepertiga, wakuluhu makanlah yang untuk sendiri-sendiri. Dan kemudian bagi-bagi sebagian. Sepertiga untuk dibagi-bagi, sepertiga dimakan dari raya sendiri, dan sepertiga untuk disimpan. Ibadah kurban, ibadah penyembelih sebetulnya. Yang Allah inginkan penyembelihannya. Karenanya, jangan sampai mengatakan bahwa aku sudah berkurban tahun lalu, masa kurban lagi sekarang? Bukan begitu. Semua kita merayakan hari ini. Karena ini hari kemenangan di mana kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah menyambut kemenangan Ibrahim AS dengan sambutan yang hangat. Salamun ala Ibrahim. Keselamatan bagimu Ibrahim. Bayangkan bagaimana kita nanti setelah kita berkorban hari ini disambut oleh Allah di hari kiamat. Salamun ya ibadallah. Keselamatan bagimu wahai hambaku kata Allah. Subhanallah. Di sini Ibrahim AS disambut oleh Allah. Salamun ala Ibrahim. Di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menggolongkan Ibrahim karena kepatuhannya, karena ketaatannya bahwa dia termasuk manusia-manusia ihsan. Allah menyebutkan kadzalika najzil muhsinin. Lalu Allah menggolongkan lebih khusus lagi Nabi Ibrahim sebagai hamba Allah yang paling tinggi. Allah firman, "Innahu min ibadinal mu'minin." Inilah kemenangan di mana kita semua sekarang sedang berkumpul untuk merayakan hari kemenangan ini. Hadirin, sidang Idul Adha Allah. Sekarang kita ambil pelajaran sebagai berikut. Pertama, ayo kita memperbanyak doa. Sebagaimana Ibrahim Islam memperbanyak doa. Yang kedua, ayo kita bersedekah kalau ada panggilan Allah bersegera sholat. Seperti Ibrahim bersegera melaksanakan perintah Allah SWT. Ingat di hari kiamat nanti ada sebuah titian. Dan setiap orang pasti melewati titian itu. Titian itu lebih halus daripada rambut. Secara akal tidak mungkin kita bisa meniti. Hanya satu yang menyelamatkan kita, amal kita. Dan kesegeraan kita meniti di atas kebenaran. Maka siapa yang bersegera mentaati Allah, ketika kelak dia meniti, maka dia akan juga bersegera. Waktu sholat tiba, bersegera. Waktu zakat tiba, bersegera. Waktu sedekah tiba, bersegera. Majlis taklim datang, bersegera. Maka Allah akan dia segerakan ketika dia meniti Sebaliknya, ketika ada seorang berlambat-lambat, sholat tiba berlambat-lambat, di akhir-akhirkan. Zakat tiba, di akhir-akhirkan. Siap-siap untuk berlambat-lambat di Abrahim Sirapra bila mencari Belajar dari Ibrahim AS. Sampai pun menyembelih sang anak. Nabi Ibrahim AS bersegera mentaati. Yang ketiga, hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk membenarkan apa yang Allah ajarkan. Jangan ada keraguan sedikit pun apa yang Allah ajarkan. Jangan mencari dari alasan. Nabi Ibrahim AS ketika datang perintah Allah, apapun resikonya, dia langsung melaksanakannya. Jangan mempertanyakan dari Allah. Karena Allah pasti benar. Wahai kaum ibu, Allah mengajarkan pakaian khusus. Di mana kita diajarkan untuk menuntut Allah. Jangan ragu, Allah pasti benar. Semua manusia membutuhkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran penting. Yang terakhir adalah berkorbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala kita membutuhkan sebuah tempat ibadah di sini. Masjid, tempat ibadah. Kesempatan terbaik kita untuk berkumpul seperti ini. Gunakan ini untuk kita berikan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin apa yang diberikan untuk Allah itu habis. Tidak mungkin. Allah pasti memberikan gantinya yang lebih baik. Kenapa? Allah Maha Kaya. Siapa yang punya hari ini yang terbaik berikan atau dari mana mahal silahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan sebuah tempat terbaik yaitu di mana kita nanti akan telah diganti dengan rumah di surga. Rasul bersabda, "Mambana masjid faqad bana baitan Dan ingatlah bahwa siapa yang membangun masjid, dia telah membangun rumah di surga. Kita butuh saudara-saudara, kita butuh seorang pemimpin seperti Nabi Ibrahim bersama yang bersungguh-sungguh dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh seorang imam seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersungguh-sungguh menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala di bumi. Kita butuh seorang ayah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendidik anaknya sampai anak itu paham perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh seorang ibu seperti Siti Hajar Nabi alaihissalam yang rela berkorban untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengeluh ketika dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita butuh seorang anak yang dibina seperti Nabi Ismail Islam sehingga dia sabar mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua merupakan inti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ya nabi. Ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا الأبرار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات wal mu'minin wal mu'minat al ahya min mulamat ila ghafur rahim ya Allah ampuni kami ya Allah bimbinglah kami ya Allah kami hambamu terimalah ibadah kami terimalah kurban kami ya Allah jagalah iman kami jangan sampai kami melemah ya Allah kami mohon kepadamu agar membuatkan iman kami kami adalah perantauan di sini ya Allah mohon ya Rabb kau lindungi kami hanya ini yang kami punya sebagai hambamu. Ya Allah, kuatkan kami semua sehingga kami bisa bersatu di sini. Mengikat hati di antara kami dalam kecintaan kepadamu, Ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman ya Rahim. Berikan kepada kami kemudahan, Ya Allah, untuk bisa membangun tempat ibadah di sini. Di bumimu, Ya Allah. Di kota ini, Ya Allah. di mohon, Ya Allah, tempat ibadah kami. Sehingga kami tidak numpang-numpang lain. Ya Allah, kami mohon, Ya Allah, tegakkan diri Allah, bumi mu ya Allah. Mohon kau mudahkan kami untuk bisa kami bangun, bangun masjid di sini. Masjid di sini Tokyo ini. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Mudahkanlah kami semua ya Allah. Agar kami bisa bersungguh-sungguh iman di sini. Menjaga iman kami ya Allah. Karena hanya ini bekal kami untuk kembali kepadamu ya Allah. Jangan sampai kami rusak. Jangan sampai anak kami hancur. Jangan sampai iman kami runtuh ya Allah. Hanya itu benteng kami.